akan melanjutkan pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kita akan masuk pada hadis yang ke-14 yaitu hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataakum sa'ilun aw talibu hajatin فقال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza atahu sa'ilun" bila datang kepada beliau seseorang yang meminta atau talibu hajatin seseorang yang uh, memohon suatu keperluan maka beliau mengatakan kepada para sahabat isfa'u tu'jaru berikan kepadanya syafaat yakni syafaat duniawi fal tu'jaru maka kalian akan diberi pahala atau supaya kalian mendapat pahala agar kalian mendapat pahala wa yaqdillahu ala lisan rasulih ma dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan melalui lisan rasulnya masya'a apa yang Allah kehendaki. Muttafaqun alaih hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini terkait dengan bab syafaat duniawi dan keutamaannya. Apa yang dimaksud dengan syafaat duniawi? Syafaat secara garis besar ada syafaat ukhrawi, syafaat di akhirat dan syafaat duniawi, syafaat di dunia. Syafaat di akhirat terkait dengan uh, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang lainnya. Apakah untuk mengangkat derajatnya di surga atau untuk menyelamatkannya dari neraka atau untuk mengeluarkan dari neraka. Nah, ini syafaat di akhirat. Jadi contohnya misalnya ada seorang yang masuk ke neraka maka seseorang yang lain memintakan kepada Allah agar dia dikeluarkan dari neraka diberi ampunan sehingga dikeluarkan dari neraka ini namanya syafaat ya dia memberi syafaat kepada orang tersebut lebih Eh, jelasnya contohnya adalah syafaat Nabi kepada para pelaku dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar dan mungkin mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak dimaafkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada mereka, yakni kepada sebagian mereka supaya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memintakan kepada Allah untuk orang tersebut. Artinya Nabi memberi syafaat untuk orang tersebut. Ya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Begitulah gambaran syafaat di akhirat dan tentu yang seperti ini bukan hanya oleh nabi kepada orang yang berdosa besar dan masuk neraka. Bahkan mungkin malaikat ya ke, untuk orang tertentu bahkan mungkin seorang soleh untuk temannya bahkan mungkin seorang anak ya yang mati sebelum balik untuk orang tuanya. Nah, jadi ada beberapa syafaat atau macam-macam ya syafaat di akhirat nanti. Intinya seperti yang tadi kita sebutkan. Bisa jadi dalam rangka mengeluarkan dari neraka atau supaya tidak masuk neraka atau supaya masuk surga dengan segera atau untuk mengangkat derajat di dalam surga. Adapun syafaat di dunia syafaat di dunia adalah dengan bahasa yang sederhana memberi atau menjadi ya, menjadi perantara menjadi perantara bagi seseorang dalam memperoleh suatu kebaikan atau menolak suatu madarat. Misalnya ada seseorang ingin bekerja di suatu perusahaan ya, atau bekerja kepada uh, seseorang dia sendiri merasa sebagai orang yang tidak dikenal dan mungkin kalau dia apa memohon kepada orang itu supaya diterima jadi pegawainya tidak dipercayai karena belum dikenal. Maka ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini mengatakan kepada orang uh, yang dituju bahwa fulan sesungguhnya ingin menjadi pegawai kamu. Saya kenal dia. Ya, saya kenal dia. Dia orangnya jujur. Orangnya baik, bertanggung jawab dan semangat dalam bekerja, amanah. Nah, akhirnya mungkin masukan itu jadi pertimbangan dan karenanya akhirnya orang itu diterima sebagai pegawainya. Nah, orang ini namanya memberi syafaat. Nah, ini syafaat duniawi. Atau dalam hal menghindari suatu madarat. Ada seseorang misalnya punya punya tanggungan. Punya tanggungan. Ya, punya tanggungan uh, atau punya beban entah mungkin suatu kesalahan atau suatu e, tanggungan harta kepada seseorang maka dia meminta untuk diberi keringanan tapi melalui seseorang nah, yang telah dikenal oleh dua belah pihak maka dia pun orang ini datang kepada pihak yang dimaksud untuk menyampaikan maksud orang yang pertama tadi. Fulan sesungguhnya merasa berat dengan tanggungan yang dia pikul. Dia mohon kalau diberi keringanan, ya. Dan saya tahu dia orangnya memang kondisinya seperti itu. Dia orangnya jujur, tidak dibuat-buat. Tolong kamu beri keringanan dia. Nah, ini artinya memberi syafaat, ya syafaat duniawi. Tentu syafaat duniawi ya harus ada aturannya. Beda antara syafaat dengan suap ya. Kalau suap lain lagi. Suap ya tidak dibenarkan dalam Islam. Suap untuk apa? memperoleh sesuatu yang sebetulnya bukan haknya. Ya. Yang seperti itu dilarang dalam agama. Bahkan orang yang melakukannya dan yang menerima suap itu dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu ar-rashi wal murtashi." Allah melaknat seorang yang menyuap dan yang menerima suap. Jadi ini pembahasan yang berbeda antara rishwah, suap dengan syafaat. Ikhwan din rahimakumullah. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini atau mencontohkan ya dalam hadis ini ketika beliau didatangi oleh seseorang seseorang menyampaikan hajatnya kepada Nabi. Saya punya uh, hajat demikian, mungkin problem ya ini dan itu dengan seseorang atau yang jelas dia punya suatu masalah yang perlu bantuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat, "Isfa'u." Beri dia syafaat. Yani bantu dia. Ya, bantu dia. faltuk jaru agar kalian dapat pahala. Nah. Jadi kalau begitu hadis ini menunjukkan keutamaan memberi syafaat dan syafaat ini seperti yang tadi kita contohkan ya. Berarti seseorang membantu yang lain dengan apa? Dengan kedudukan yang dia miliki ya. Dia dapat memberi syafaat seperti itu karena dia dikenal oleh dua belah pihak, dia punya kedudukan. Entah kedudukan dalam arti memang suatu jabatan atau kedudukan yakni karena dia ditokohkan, dituakan yang jelas kedudukan seperti itu ya dia gunakan untuk menolong ya, untuk menolong orang lain yang kesulitan. Nabi SAW mengatakan bal jaru agar kalian diberi pahala. Jadi ini sesungguhnya masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan untuk saling bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, bantu membantu banyak caranya. Di antaranya ada yang dengan cara seperti ini. Ya, tidak membantu dengan harta benda tapi dia membantu dengan apa? Uh, ucapannya karena dia sebagai orang yang berkedudukan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Uh, <clears throat> disebutkan dalam hadis dari Nabi saw beberapa aturan ya dalam hal ini. Di antaranya jangan sampai syafaat itu untuk menghalangi tegaknya suatu hukuman had. Ya. Hukuman had Hukuman had itu suatu hukuman yang ditetapkan oleh syariat pada suatu pelanggaran tertentu. Hukuman had ya ditentukan oleh syariat pada suatu pelanggaran tertentu. Misalnya apa? Mencuri ketika mencapai ukuran tertentu dan dengan syarat-syarat yang terpenuhi maka hukumannya adalah potong tangan. Ini namanya hukuman had. Dalam syariat disebut had. Atau misalnya hukuman bagi orang yang melakukan zina. Ya. Setelah terpenuhi syarat-syarat untuk ditegakkan hukuman had, maka hukuman had bagi orang yang berzina kalau belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kalau yang sudah menikah dirajam. Nah, ini hukuman had. Nah, Nabi SAW mengatakan intinya jangan sampai syafaat yang dimaksud tadi menggugurkan hukuman had. Nabi bersabda dalam hadis, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah huwa mudhaddun lillah fi amrihi." Siapa yang syafaatnya itu menghalangi suatu hukuman had dari hukum-hukum had Allah maka dia mudadun lillah fi amrihi dia menentang Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya ya jadi jangan sampai ya huk, e, syafaat duniawi masuk dalam ranah ini kalau seperti itu bisa berbahaya ya berbahaya sekali Pernah ada suatu kejadian di zaman Nabi SAW yang membuat Nabi SAW marah. Yaitu kejadian seorang wanita makhzumiyah yang telah difonis sebagai pencuri. yakni dia akan mendapat hukuman had potong tangan. Maka keluarga besarnya dari Bani Makhzum keberatan. Kenapa demikian? Karena keluarga Bani Makhzum ini keluarga terhormat ya. Sehingga mereka merasa tercoreng kalau sampai ada sebagian dari keluarga mereka dikenai hukuman had pencurian. Ya. Bagaimana mereka tidak malu? Keluarga terhormat salah satu dari mereka mencuri, kan hina sekali. Ya sangat hina. Maka mereka berpikir dengan kejadian itu bagaimana supaya hukuman had tidak ditegakkan. Akhirnya terjadilah suatu uh, kesepakatan di antara mereka untuk mencarikan syafaat bagi wanita itu. Dengan kata lain, mencarikan perantara yang akan menyampaikan kepada Nabi minta keringanan bagi wanita tersebut. Maka uh, setelah dimusyawarahkan oleh mereka, jatuhlah pilihan mereka pada Usamah bin Zaid. Mereka ingin mendatangi Usamah bin Zaid untuk meminta kepadanya agar meminta kepada Rasulullah alaihi supaya hukuman had tidak ditegakkan pada wanita tersebut. Maka Usama radhiyallahu anhu beliau datang kepada Nabi dan Usama ini dipilih oleh mereka kenapa? Karena beliau sebagai orang yang sangat dekat dengan Nabi. Beliau dijuluki dengan hibbu hibbi Rasulullah, orang yang dicintai uh, apa istilahnya anak orang yang dicintai Nabi. Jadi orang yang dicintai dianya sendiri dari anak eh, dari bapak yang dicintai oleh Nabi yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah orang yang sangat eh, dicintai Rasulullah SAW bahkan dalam sejarah dulu pernah dijadikan sebagai anak angkat bahkan sampai dipanggil dengan Zaid bin Muhammad Ya, walaupun itu kemudian dilarang turun ayat yang melarang itu kemudian kembali ke Zaid bin Harithah. Nah, ini Usama bin Zaid bin Harithah. Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Datanglah Usama bin Zaid kepada Rasulullah SAW dan mengutarakan maksud keluarga Bani Makhzum tersebut. Maka Rasulullah SAW setelah mendengar apa yang disampaikan beliau marah ya marah dan beliau mengatakan atashfa'u fi haddin min hududillah apakah kamu mau memberi syafaat dalam urusan hukum had dari hukum-hukum had Allah jadi Nabi marah besar kepada Usama bin Zaid ya. ini menunjukkan perkara ini perkara besar ya Usama bin Zaid orang yang sangat dicintai Nabi, namun demikian Nabi marah besar kepadanya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada uh, apa orang-orang ketika itu bahwa Bani Israel dulu orang-orang terdahulu mereka itu hancur disebabkan karena apabila orang-orang yang mulia atau bangsawan dari mereka itu apa melakukan suatu pelanggaran mereka tidak menegakkan hukuman pada orang tersebut ya innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimu asy-syarif tarakuhu yang menyebabkan hancurnya umat sebelum kalian. Bahwa ketika seorang yang mulia dari mereka, seorang bangsawan dari mereka mencuri, taraku dibiarkan, tidak dihukum dengan hukuman had. Wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi had Tapi kalau yang mencuri orang rendahan, maka mereka pun menegakkan hukuman had padanya. Ya. Lalu Nabi katakan, ah, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya yang mencuri itu Fatimah bintu Muhammad, anakku sendiri yang mencuri, aku akan potong tangannya. Ya. Nah, ini penegasan dari Nabi SAW sehingga dalam bab hukum had tidak boleh ada syafaat-syafaat seperti itu. Ya. Maka akhirnya ditegakkan hukum had pada wanita makhzumiyah tersebut. Walhamdulillah justru dengan tegaknya hukum had menjadi baiknya. Dia akhirnya bertaubat kepada Allah dan menjadi muslimah yang baik. Ya, menjadi muslimah yang baik. Terkecuali disebut oleh para ulama dalam bab ini kalau kasus pencurian itu belum masuk ke ranah hukum. Belum disampaikan ke mahkamah, ke pengadilan agama Islam. Kalau belum disampaikan ke ranah hukum, maka boleh mereka berdamai, maaf-maafan, ya ada syafaat dimaafkan saja boleh. Misalnya apa e, terjadi kasus seperti itu kemudian diurus ya kalau istilah kita secara kekeluargaan kemudian saling ridho maka selesai. Ya. Itu boleh. Tapi kalau sudah sampai ke ranah hukum sudah masuk ke mahkamah maka tidak boleh ada syafaat seperti itu ya, tidak boleh ada syafaat kalau sudah masuk ke mahkamah. Ya. Kemudian <clears throat> ikhwan fillah rahimakumullah Hal yang lain juga yang uh, perlu diperhatikan dalam bab syafaat tentu syafaat ini juga tidak dilakukan pada perkara yang batil secara umum, ya. Perkara yang tidak benar, perkata yang batil secara umum tidak boleh kita beri syafaat. Tidak boleh kita bantu. Ya. Jadi kalau mau membantu ya urusan yang baik, urusan yang mubah. Bukan perkara yang batil, dia di atas kebatilan malah kita bantu dengan syafaat kita. Itu enggak boleh. Diriwayatkan dalam suatu hadis An Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Abi radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud ia meriwayatkan dari ayahnya An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal beliau berkata atau uh, eh, yakni maksudnya di sini siapa Abdullah bin Mas'ud ya yang berkata Su'ila alladhi yu'inu qaumu ala ghairil haq yakni Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang membantu kaumnya ditanya tentang seseorang yang membantu kaumnya ala ghairil haq pada selain kebenaran. Ya. Jadi bagaimana hukumnya? Dia membantu kaumnya. Tapi pada perkara yang batil, bukan perkara yang benar. Nah, ini masuk dalam hal ini pemberian syafaat ini. Dengan syafaatnya ya dia jadi perantara kepada orang tertentu untuk membela saudaranya tapi dia di atas kebatilan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kama tali ba'irin taradda fi bi'rin. Ibaratnya seperti onta yang jatuh terperosok fi bi'rin di sebuah sumur. Fahuwa yanzi'u minha bidhanabihi. Maka dia ingin menyelamatkan unta itu dengan menarik ekornya. Jadi ibaratnya seperti itu. Ya. Diibaratkan oleh Nabi SAW, orang yang membela kaumnya dalam kebatilan ibarat mau menyelamatkan unta yang masuk ke sumur dengan menarik ekornya. Ya. Nah, ini tentu uh, justru akan mencelakakan, ya kan? dan e, tidak akan berhasil dalam arti da, tidak akan berhasil dalam e, timbangan syariat ya mungkin secara duniawi dia berhasil berbohong berhasil dengan apa e, perantara orang yang dipandang sehingga dia sukses dalam tujuannya padahal dia di atas batu mungkin secara duniawi mungkin saja tapi dalam tinjauan syariat dia tidak berhasil ya. dan dia melakukan sesuatu yang bermotorot. nah ini menunjukkan bahwa tidak boleh syafaat dalam perkara yang batil apapun bentuk kebatilannya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah maksud dari hadis ini fasara yanzi' bidanabihi wa la yaqdir 'alal khalas. Yani dia ibarat menarik unta itu tapi ekornya yang ditarik, yakni tidak akan bisa dan tidak akan berhasil menyelamatkan. Ya. Jadi kalau begitu <clears throat> eh, seperti yang tadi kita sebutkan tidak boleh syafaat dalam perkara yang batil. Di dalam ayat Al-Quran bahkan disebutkan ya tentang hal ini pada surat An-Nisa ayat yang ke-85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Seorang yang memberikan syafaat, syafaat yang baik, dia akan dapat bagian darinya, dia akan diberi pahala. Urusan baik, mubah, ya, orang yang dibantu memang pantas dibantu, bagus, dapat pahala. Tapi man yashfa' syafa'atan sayyi'ah, orang yang memberi syafaat tapi syafaat yang buruk, maka dia dapat bagian daripada dosanya. Ya. Dia dapat bagian daripada dosanya. Kemudian juga e, di antara yang disebutkan oleh para ulama boleh memberikan syafaat dalam bab kisos. Ya, kisos ada hukuman had ya. Kisos juga hukuman had. Namun kalau kisos lebih terkait dengan hak manusia. Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya membolehkan misalnya dalam ayat pada surat al-baqarah faman ufiya lahu min akhihi syai'un ya, sekalipun sudah kasus diketahui kasus masuk ke mahkamah tapi Allah azza wajalla menyebutkan faman ufiya lahu min akhihi siapa yang diberi maaf dari pihak saudaranya yakni maksudnya siapa saudaranya maksudnya wali orang yang terbunuh. Ya. Ini di satu sisi bisa kita perhatikan di sini ungkapan Al-Qur'an ya. Di sini ada pihak pembunuh, ada pihak keluarga terbunuh. Allah mengatakan siapa yang diberi maaf oleh saudaranya, yakni keluarga pihak terbunuh. Allah menyebut dengan lafal apa? Saudaranya. Saudara apa? Saudara se-Islam. Jadi ungkapan itu seolah-olah ada anjuran apa? Anjuran untuk saling memaafkan. Ya. Karena mereka masih saling bersaudara. Ya. Dan sisi lain menjadi dalil bagi alus sunnah bahwa seorang yang jatuh dalam perbuatan dosa besar masih muslim dia karena di sini masih dianggap saudara. Tidak seperti keyakinan khawarij yang mengkafirkan karena dosa besar. <clears throat> Kembali kepada masalah kita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Orang yang diberi maaf oleh pihak keluarga terbunuh, maka ikuti. Ya. Dan tunaikan dengan cara yang baik. Artinya apa? Tunaikan di sini dia. Misalnya sudah kamu tidak akan dikisos, ya. Berarti turun ke tahap bawahnya yaitu apa? Bayar dia. Dia tidak akan dikisos, berarti turun ke tahap bawahnya yaitu bayar diat. Maka tunaikan diat dengan cara yang baik. Kalau kamu sudah diberi maaf. Ya. Nah, adanya anjuran-anjuran untuk pemberian maaf di sini dalam bab kisos, maka menunjukkan juga bahwa dalam bab kisos boleh memberi syafaat. Ya, ini beda dengan bab pencurian tadi. Beda dengan bab pencurian, kalau bab kisos sesuai dengan dalil syar'i yang di, kemudian dipahami oleh para ulama kita rahimahullah, bab kisos diperbolehkan untuk uh, masuk padanya syafaat. Kemudian juga catatan yang lain terkait dengan syafaat la tajuzu syafa'atu fi amrin la yajuzu tarkuhu. Tidak boleh memberi syafaat pada suatu perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Misalnya suatu kewajiban yang mau tidak mau harus dilakukan, ini kewajiban. Tidak boleh seseorang memberi syafaat untuk orang yang harus melakukan kewajiban itu supaya tidak melakukan kewajiban tersebut. Ya, kalau urusannya urusan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ya tidak boleh diberi syafaat kemudian hal yang lain terkait dengan bab syafaat ini apabila diketahui ada orang ya ada orang yang tidak baik ada orang tidak baik Bagaimana kalau kita memberi syafaat untuknya? Ya, artinya apakah pantas dia diberi syafaat atau tidak pantas? Di sini ada ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, qala Malik in urifa bi syarri wa fasadi in urifa bi syarrin wa fasad fala uhibbu an yashfa'a lahu ahadun walakin yutraku liyuqama alaihi had kalau diketahui yakni seseorang diketahui dengan suatu keburukan dan kerusakan yakni ada orang yang nggak baik orang yang jahat orang yang dengan kata lain tidak pantas diberi syafaat kata Imam Malik falau uhibbu an yashfa'alahu ahad saya tidak menyukai kalau ada orang memberi syafaat untuk orang yang seperti itu Walakin yutrak tapi orang seperti itu justru biarkan saja supaya ditegakkan hukuman atasnya. Ya, itu ucapan Imam Malik rahimahullah. Yani kita pahami supaya dia mendapat pelajaran ya. Jadi kalau mau memberi syafaat kepada seseorang, lihat orangnya pantas atau tidak. Kalau dia memang pantas, beri syafaat. Kalau tidak pantas, jangan. Ya. Itu uh, keterangan dari Al Imam Malik rahimahullah. <clears throat> Kemudian eh, dalam hadis ini <clears throat> eh, lanjutannya disebutkan wa yaqdillah ala lisan rasulih ma dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan melalui lisan rasulnya apa yang Allah kehendaki. Ya, yakni masalah hasil Allah yang menentukan. Syafaat itu adalah bagian daripada usaha. Syafaat itu adalah bagian daripada usaha. Berhasil atau tidak, kejadiannya mau seperti apa, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah melakukan suatu amalan yang mendatangkan pahala. Ya kan? Kita ya mungkin berharap omongan kita didengar, memberi syafaat untuk seseorang yang pantas syafaat kita akan diterima itu harapan. Tapi keputusan Allah yang menentukan. Bagi kita yang penting sudah melakukan maka akan mendapatkan pahala. Seperti sabda Nabi, "Fal jaru agar kalian dapat pahala. Urusan hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau begitu uh, bab uh, <clears throat> apa syafaat ini uh, <clears throat> merupakan salah satu apa peluang untuk beramal soleh walaupun itu bagi sebagian orang ya ringan sekali ya. <clears throat> misalnya kita dengan teman kita ada orang lain minta kepada kita untuk nyampaikan kepada teman kita bab tadi. Ya, enteng mungkin kita ngomong, nggak ada beban sama sekali. Tapi jangan dianggap perkara enteng itu akan punya nilai yang enteng juga. Bisa jadi nilainya berat, ya, bobor bobot tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh e, menyepelekan hal tersebut karena yakni apa Nabi SAW ya pernah juga atau sahabat ya, sahabat Abu Darda pernah mengatakan la tahkiranna min la tahkiranna syai'an min al-khair an taf'alahu wa la syai'an min asy-syarr an Jangan kamu meremehkan ya sesuatu dari kebaikan untuk kamu lakukan. Jangan pula meremehkan sesuatu ya walaupun kecil dari suatu keburukan untuk kamu tinggalkan. Jadi bab melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan atau bahkan melakukan keburukan kecil-kecil ini ya, jangan dianggap remeh. Ya, yang sifatnya syai'an-syai'an sedikit-sedikit jangan dianggap remeh, ya. Bisa jadi kebaikan yang kita perkirakan ringan ternyata timbangannya berat di sisi Allah. Begitu pula perkara buruk kecil yang kita tinggalkan mungkin nilainya besar di sisi Allah. Atau sebaliknya, perkara buruk kecil dilakukan ternyata juga punya dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uh, dikatakan oleh seorang penyair ya, la tahkir la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kamu menganggap remeh sesuatu yang kecil Ingatlah bahwa gunung itu terdiri dari apa? Kerikil-kerikil yang kecil. Ya. Sampai numpuk menjadi tinggi. Ya. Terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil juga. Ya. Baik, jadi <clears throat> eh, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan apa syafaat. Syekh Sa'di rahimahullah memberikan beberapa pel, apa eh, kesimpulan pula dari hadis ini di antaranya kata beliau minal fawaid as-sa'yu fi kulli ma yuzilu al-ya's dianjurkan untuk berupaya melakukan segala sesuatu yang bisa menghilangkan keterputus apa ke uh, putus asa ya, rasa putus asa. Ya. Seperti tadi yang kita dengar dari Nabi agar uh, siapa yang mampu memberikan syafaat, ini kan dorongan untuk ta'awun. Sehingga orang yang punya masalah dia merasa apa? Merasa tertolong, merasa terperhatikan, ya. Merasa diperhatikan. Nah ini jadi suatu kesimpulan oleh Syekh Said rahimahullah kita berupaya ya, melakukan segala sesuatu yang bisa menolong orang supaya tidak putus asa. Ya, banyak orang ketika ada problem besar sudah dia putus asa, ya merasa mungkin e, tidak ada yang memperhatikan, yang membantu, nah, muslimin sesuai dengan hadis Nabi dianjurkan untuk saling bantu membantu. Kemudian faedah yang lain kata beliau dari hadis ini juga terdapat suatu anjuran untuk uh, memberikan pengarahan kepada orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ya, terbukti Nabi menyuruh para sahabat untuk beramal. Ya, di satu sisi tadi yang pertama orang yang bermasalah nggak putus asa, yang kedua menjadi peluang bagi yang lain untuk beramal. Anjuran dari Nabi supaya yang lain beramal mendapat pahala. Namun kata beliau pada dasarnya syafaat seperti ini bukan suatu hal yang wajib ya. Bukan suatu hal yang wajib kecuali pada perkara yang wajib. Ya, artinya ada suatu kewajiban yang mesti dilakukan, ya. Yang mesti dilakukan oleh pihak-pihak tadi. Bisa jadi kewajiban itu akhirnya nggak terlaksana. Kecuali kalau kita memberikan syafaat kita. Kita ngomong baru kewajiban itu terlaksana. Kalau seperti itu maka syafaat itu berubah menjadi wajib hukumnya. Karena terkait dengan perkara yang wajib yang mesti dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Wallahu alam ini beberapa apa faedah yang bisa kita petik dari pembahasan di atas. Semoga eh, dapat dipahami dan semoga Allah Azza wa memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa bisa melakukan ta'awun 'alal birri wa taqwa dengan ikhlas dan benar. <clears throat> apakah nah, pertanyaan Anda, apakah termasuk riswah atau suap ya ketika memberikan imbalan kepada pemberi syafaat? Uh, di sini tergantung perkaranya ya. Ini ada perincian para ulama dalam hal ini. Kalau perkara tersebut perkara yang sudah sewajibnya dia lakukan, yakni seorang yang memberi syafaat memang sudah sewajibnya dia melakukan itu. Kalau sesuatu yang wajib dia lakukan, maka dia tidak boleh menerima upah, ya. Atau hadiah, tidak boleh. Tapi kalau bukan suatu hal yang wajib atas dia, ya, ingat eh, seingat saya sebagian ulama membolehkan yang seperti itu. Ya. ya. Tapi semuanya terkait dengan apa yang tadi kita sebutkan. Kalau babnya bab riswah awalnya ya nggak boleh kita memberi. Misalnya apa? <clears throat> Eh, seseorang yang pada dasarnya tidak punya hak ya atau yang sering terjadi lah ya melamar kerjaan di apa instansi pemerintah yang tentu ada kriterianya yang tentu juga ada syarat-syaratnya ya semuanya sesuai dengan aturan yang ada ada orang yang mestinya dia nggak masuk, mestinya dia nggak dapat. Maka dia minta kepada orang, tolong sampaikan kepada pimpinan uh, instansi tersebut agar saya diterima. Maka disampaikanlah, oh ini terima saja. Padahal aslinya tidak diterima dan karena dia diterima berakibat yang lain tidak diterima. Nah, kalau ini riswah yang seperti ini ini syafaat yang tidak benar ya.